bangun kaget lo Ali iki wis arep entek waktu asar sampean nak durung sholat asar dereng kanjeng Nabi lah kok gak ditugah aku kula mboten wantun kanjeng Nabi langsung nyuwun nak Allah ya Allah Gusti Ali niki kawula penjenengan yang sangat mencintai kekasihmu dan Ali belum sholat asar demi kekasihmu ini maka aku mohon kepadamu undur matahari agar Ali ada kesempatan untuk menjalankan sholat asar langsung pak serengenge wi atret jadi dalam sejarah ya serengenge atret ya kui yang kedua Abu Bakar Siddiq ini pupune nate didamel bantalan sirai kanji Nabi pasare Nah ketika Rasulullah tidur di dalam goa, ada satu lubang yang kelewatan, nggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Kelewatan, kelupaan. Dan ternyata dari dalam lubang itu, ada kepala ular yang beruntup-untup. Ber, berbetunduk. Lah Abu Bakar Siddiq melihat ada kepala ular yang untup-untup ini. Wah ini nanti kalau menggigit Rasulullah gimana? Rasulullah lagi tidur. Mau gerak takut Rasulullah bangun. Enggak cara hehehe ulo ulo ulo langun. Enggak. Tetap kanji Nabi di pangku. Refleks. Lobang itu langsung ditutup pakai tangannya. Plek. Namanya ular pengen keluar nanti tutup. Ya langsung mencatek. Cetet. Digigit itu tangan Abu Bakar Siddiq sakit, bengkak, biru warnanya. Jangan ditanya sakitnya. Soalnya ulone gede, ulo Arab. Yo gede yo. Ulo mondoan cilik ungkil-ungkil ngono. gemeter Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lama menahan sakit, gemeter, pucet, keringat dingin bercucuran. Ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Dipandang wajah sahabatnya pucat pasi. Kamu kok pucat? Enggak. Sampai ngempeti. Enggak. Cara web ya Iki lihat dicokot tulo Enggak kamu berat meninggalkan Mekah ya? Enggak. Kamu gak mau ikut ke Medina? Enggak. Terus kenapa? Enggak. Mengempet. Rasulullah bangun. Dilihat tangan Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, tanganmu bengkak seperti itu. Joko tulo. Lagi ngono. Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq, langsung didoni karo Kanjeng Nabi. Lek pengen praktek rene tak idoni. Jadi langsung diludahi sama Rasulullah. Terus seketika sembuh seperti sedia kala. Itu Idune Kanjeng Nabi, lene idumu. Yang kedua, ya Allah, iki iki wes lewat jam 12 berarti sudah ganti tanggal ganti hari dalam acara ini tanggal 15 ini melebu tanggal 16 berarti aku ceramah rong dino gitu. Rasulullah itu multidimensi sesuatu menjadi teladan, menjadi ikon, menjadi model kalau sesuatu itu multi jadi apa wae nyontoh Kanjeng Nabi iso pas apik bener. Sopo wae nyontoh Kanjeng Nabi iso pas apik bener. Apapun pekerjaan, apapun profesinya, nyontoh Kanjeng Nabi iso pas apik bener. Amun misalnya ngomong, "Lah aku iki guru, Kanjeng Nabi yo mulang." Jadi guru-guru ki nek mulang nyontoh cara mulangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulang ngaji, para sahabat mulang ngaji. Aku mau balik kok tukang dakwah. Kanjeng Nabi mau balik Rasulullah dakwah. Aku tentara, aku polisi. Oh kanjeng Nabi mimpin tentara polisi di medan perang. Bahkan kanjeng Nabi jenderal 25 eh 27 kali peperangan. Rasulullah berada di garis terdepan. Tentara polisi nyontoa kanjeng Nabi. Aku bakul, kanjeng Nabi ya dagang bro. Pebisnis ulung tekan luar negeri nek dagang lengkap sopo yang untuk kanjeng Nabi. Nah aku ki pejabat, kanjeng Nabi kepala negara, presiden, kowe pangkat menteri wakil RT kok. to opo wae sapa wae nyontok kanjeng Nabi iso. Aku kepala rumah tangga, Rasulullah punya istri, punya anak, membina keluarga bahagia. Contohlah keluarganya Rasulullah. Lah misalnya saya ki membina keluarga bahagia, nyontoh Nabi Isa, raiso Nabi Isa ora rabi, we. Nabi Isa nggak nikah kok. somben mben es mudun maneh baru Nabi Isa nikah dan mengikuti syariat Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. So akhir zaman, saya kira wong ngaku dari pengikutnya Nabi Isa terus melok-melok orang rabi, wijenenge mubazir. Ngalah tok terima nggih nguyuh tok iki napa? Lho, niki jujur ya, jujur ya. Umpama dadi kiai gak oleh rabi, aku wani prei. Teladan lengkap, bagaimana beribadah, contohlah Rasulullah. Bagaimana sholat, contohlah Rasulullah. Bagaimana hubungan sosial kemasyarakatan, contohlah Rasulullah. Rasulullah dua tonggo Yahudi, dua tonggo Nasrani. Bagaimana Rasulullah menjalin hubungan bertetangga dengan Yahudi, dengan Nasrani. Contohlah Rasulullah. Ngono bro. Islam itu bukan hanya vertikal yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Islam juga horizontal menyangkut hubungan <clears throat> manusia dengan sesama, bahkan manusia dengan lingkungan. Nah wonge api oh kaya apa hubungannya nang Allah. Tapi kalau dengan sesama jelek, percuma ibadah. Gua eh, salatmu top, baru takbiratul ihram ya sing keplayu, weti Mana takbir Allahu Akbar. Bacaannya fasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. alhamdulillah alamin. Walat walat nek rukuk suwe sujud nyosop tok 80 menit sampai keturun pokoknya sujud nganti batuknya benjut zikir nganti lambene jedir wiridan sak dalan-dalan maca Quran turut ratan. budal haji tiap tahun top berangkat umroh seminggu ping 5 iso omahe Mekah kok api lo ambek dulur, ambek tonggo, ambek konco neng gak rukun, gua ibadat. Hmm, ya sing gak rukun karo tonggo mau mikir kayak gitu aja. Ini lo lo wong wong telu kayak, wong telu kayak. Kau papa teh ya, pas berarti bisa pasang kuwi. Ini nah, kanjeng Nabi lek ngancam piye? kau qati arahimin walau mata fel Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus persaudaraan walaupun Orang itu matinya di dalam Ka'bah. <clears throat> Musuhnya karo Quran disebut dulur kok. Anggitmu gak yo. Iya. Wa ila 'adin akhahum huda kepada kaum Ad yang sangat memusuhi, sangat membenci, Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Musuh lu dianggap akhahum, saudara. Eh, mbah ngajak terus orang gak tekno. Wa ila samud akhahum salihah kepada kaum Samud yang sangat memusuhi. Allah mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Wa ila madyana khahum syu'aiba. Kepada kaum Madian sangat memusuhi. Allah mengutus saudara mereka Nabi Syu'aib. Musuh disebut dulur. Malah wong sing paling elek nendunya donya iso. Abu Lahab nanti pisui karo Gusti Allah. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, mocone ora entuk watab tapi kudu watab saking gregetene. Ngoten niku kan Nabi lek nimbali, ya ami, wahai pamanku. Abu Lahab lek nimbali Kanjeng Nabi, ya bena akhi, wahai anak laki-laki dari saudara laki-lakiku, ponaanku. Artinya apa ini? Prinsip berbeda, silaturahim tetap harus jalan. Woi. Woi. Prinsip harus tetap kuat, silaturahim harus tetap jalan. Saiki akeh wong sing prinsipnya kuat, silaturahimnya luntur. silaturahim jalan prinsipnya hilang nah yang bener biye ya prinsipnya kuat silaturahim tetap jalan wi pak apa apa walaupun wangi kereng wi pak lekku no kayak budeku tapi cerewet cerewet to budeku lo kayak ponaanku tapi wangi nakal ponaan tetap ponaan paham paham lane wong ya lek eneng gara-gara masalah saidik ya perkara suruhan to buwo bali ora imbang no. serat dulur-duluran rapaten berarti wong kuwi luwe helek timbang Abu Lahab umpama eneng ayat susulan paling yo mbahas wong kuwi